Ini kita biasa orang di kampung ini. Selesai pengantin pakai kemeja, pakai sakbe, pakai songkok, sama istrinya. Datang dibawa sama mamanya, pergi dikubur. Oh ambo, ketuk kasih anakmu, pomu pura boting. Ilo doang kasih nama sempo dan lekna. Menrek barka, pura rumeli bo lambok. Kenapa orang mati doakan orang hidup? Salah kok. Orang hidup doakan orang mati. Boleh siara kubur, tapi jangan kau salah paham. Siara kubur tujuannya satu. Ah, bu, jangan musuh polisi. Bu, kok kira enak ini di dunia kalau tidak ada polisi? Hah? Rumahmu dirampok, suamimu dibunuh, anak gadismu diperkosa, hartamu dijarah, habis. Kau lari ke polsek. Tolong Pak polisi, kejar pelakunya, tangkap pelakunya. Apa Nabi bilang polisi? Mohon maaf, baru saja polsek bubar. Apa? Melapor kau kemana? Eh, anak muda, motormu dirampok, motormu dicuri. Siapa kau cari? Ah, ah, Pak Imam, tahu Kang Imam? Saya pergi ceramah, macet, tidak bisa jalan mobil, mau maju tidak bisa, mau mundur tidak gerak. Saya baca surah Yasin dua kali. Eh, tidak goyang-goyang. Saya baca ayat kursi, ku baca-baca. Hmm. Eh, tidak goyang. Begitu datang polisi lalu lintas, per, per, per, jalan. Saya tadi dari Masamba saya perkirakan jam setengah sembilan baru tiba. Karena dikawal polisi, belum isa sudah sampai di sini. Bapak panitia mestinya terima kasih sama polisi. Gara-gara polisi saya cepat sampai di sini. Kalau tidak lama ki menunggu. Bukan kaleng-kaleng tadi polisi. Uh, tiga kawal polisi tiga dari Sidrap, dari Masamba, dari Palopo. Piu Baik, ku tutup mami mataku saya, Pak. Yang penting sampai ke cepat. Toh? Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP na minta juga, itu polisi pelemin dia. Mr. Pijai. Eh? Kau larang polisi menerima sogok di jalan, tapi kalau kau melanggar, tolonglah pak eh, itu terutama ibu-ibu menyala weser kanan belok kiri bagaimana anda pusing polisi nah, siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir siapa hobi aklil haram mereka yang suka makan makanan haram siapa mereka yang terima serangan fajar waktu pilcaleg kemarin ya mana nyiye Nah. Wani piro. Datang caleg A na minta, datang caleg B na minta. Kau makan itu uang haram. Ini pilkades dekat lagi. Hah? Jangan sampai hanya gara-gara pemilihan kepala desa kalian sogok menyogok, bertengkar bertetangga. Nah apa itu pilihan calon kepala desa mucoblos saja selesai. Termasuk anggota DPR yang terpilih gara-gara menyogok. Selama lima tahun dia makan gajinya, selama itu dia makan uang haram. Ada begitu di Sidrap? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dongok? larang orang masogo, tapi kau tulis di rumahmu siap menerima serangan fajar. Begitu ditanya, kenapa begitu? Dia bilang, keras kehidupan Ustaz. Wakalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu silmi kaffatan wa la tattabi'u syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Musuh kalian bukan ulama. Musuh kalian bukan pemerintah. Musuh kalian adalah setan yang mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada ndak setan di tengah-tengah kita? Deh, nah masjid ini Orang ceramah, ada setan? Ada setannya berupa handphone. Itu ibu-ibu eh dede siaran langsung tong. Kau tahu dia mau dilihat gelangnya. Kasih begini baru gini. Talekan. Bu, bu, simpan dulu HP, simpan dulu, simpan dulu. Simpan, simpan, simpan dulu. Jangan ada siaran langsung. Simpan dulu, simpan dulu ya. Simpan dulu ya. Karena selama kau pegang HP pasti tidak konsentrasi dengar ceramah. HP ini juga lihat. Simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Hui. Simpan dulu. Mentongi siaran langsung di Facebook. Baru lima ji penontonnya. simpan dulu Pak, simpan dulu. Ya. Ini ada ibu-ibu di Makassar, setiap saya ceramah, bode ikuti. Saya lagi ceramah, membelakangi, langsung mas selfie. Baru nak tulis latar belakang das atlatif. Eh, kira saya background. Sudah saya ceramah nak kejar kak. Kang ibu-ibu jadi saya fansku. Tapi ibu-ibu yang sudah muka sakaratil maut. Nah kejarlah saya Ustaz, Ustaz boleh foto Selfie-selfie, boleh sini, sini, sini Sudah selfie, dia bilang ulangi Ustaz Jelek Ustaz, ulangi lagi Jelek dalam hatiku Biar kulan sepuluh kali namun kamu yang jelek Dia yang jelek kita nak kasih susah Wa kala idzan bismillahirrahmanirrahim allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Saya mau ajak kita bersalawat. Bisa? Bisa. Nah, kita tanding dulu. Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bisa? Bisa. Nah. Ibu dulu, bapak-bapak diam. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. ibu-ibu dulu, yang di atas, yang di bawah, di belakang, ya, di luar. Ayo bareng-bareng, ikuti saya. Salatu salamullah ala toha lillah salatullah salamullah ala yasin Alhamdulillah terima kasih itu bukan keras itu namanya syahdu suara begitu yang kasih nafsu kita laki-laki makanya ibu kalau na telepon ke tetanggamu jangan kasih syahdu suaramu telepon suaminya orang mendayu-dayu Assalamualaikum ibu Waalaikumsalam lagi di mana ibu? Di rumah aja pak. Ngapain bareng-bareng? Eh, gimana orang tidak nafsu sama kamu? Coba kalau ditelepon ibu, setegas. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah. Apa bikin? Apa tanya-tanya? Berhenti makuna telepon itu besok deh. Kala-kala Satpol PP. Ini Waalaikumsalam. Calleda. Ibu-ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak. Ayo dedek, ini remaja nih. Ayo, kau sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Insya Allah salawatmu sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap, kata Nabi, siapa yang bersalawat kepada aku, maka aku bersalawat pun kepadanya sepuluh kali lipat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Alhamdulillah Terima kasih kencang semua ya Ibu bapak, saudara-saudara sekalian Teristimewa Bapak Kapolres beserta Ibu dan seluruh jajaran Polisi Republik Indonesia yang ada di tempat ini Bapak Bupati yang mewakili beliau, alim ulama, panitia dan insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya dulu, siapa yang tahu nomor punggungnya Maradona? Nomor nomor berapa? 10. 10. Siapa yang tahu nomor punggungnya Ronaldo? Berapa? 7. Siapa yang tahu nomor punggungnya Lionel Messi? Siapa? Bu ya anak-anak tahu. Siapa yang tahu nomor punggungnya Neymar? 11. Sekarang siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Coba kok saya kasih ke dia. Nah, siapa siapa siapa? Saya kasih dia. Siapa? Nah, siapa siapa? Siapa siapa siapa yang tahu? ah sini kok, sini kok, sini kok. Cepat, cepat, cepat, cepat kok. Sini, saya kasih kok dia. Cepat, cepat. Lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari. Oh. Nah, ya. Nah, sini, sini. Tapi sebelum kau jawab, ada passwordnya. Siapa namanya bapaknya Kapolres? Hmm, hmm. Siapa? Hey. Eh anak muda lain kali kalau ditahu kau begitu jangan kau langsung patah semangat jawab kau saja sembarang bilang kau ke Abdurrahman karena belum tahu ini belum tahu tahu nah siapa eh, ya, itu mau tadi siapa namanya anak bungsunya Nabi Fatimah aduh pakai sirik kak siapa Fatimah Fatimah cocok misalnya. alai. Salah, ah, duduk mangkok. Hei, hey, jabat tangan dulu. Hmm. Nah, duduk mangkok. Beda itu uang Kapolres dengan uang Ustaz. Ayo, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Hah? Siapa? Hai, banyak yang tahu. So, habis kalau saya kasih ke semua hadiah. Mestinya mesti angkat tangan baru ke sini. Ya. Siapa yang tahu berapa jumlahnya istrinya Nabi? Berapa? Nah, 11. Hmm. Coba siapa yang tahu berapa anaknya Nabi? Ti Am Li Tu Bingung makodongo Tujuh. Anak pertamanya Nabi namanya Qasim. Anak bungsunya namanya Ibrahim. Usia 11 bulan dia meninggal. Sudah tahu? Tahu? Sudah tahu? Siapa nama istri pertamanya Nabi? Siapa? Khadijah. Berapa tahun Nabi menikah dengan Khadijah? 25 tahun. Berapa tahun usianya Khadijah waktu itu? Apa sen 20 ay? 40. Ayo. Semua istri Nabi 11, tapi hanya dua yang memberi Nabi anak. Yaitu Khadijah dengan istri terakhirnya. Nah, ini mi gunanya maulid. Kau tahu sejarahnya Nabi. Sudah kau tahu, kasih masuk dulu ini. Nah, Nah, maulid kita dengar sejarah Nabi. Tujuannya apa? Supaya kita bisa contoh. Dari Sabang sampai Merauke, saya ceramah tadi malam dari Bitung. Besok saya Kolaka, lanjut lagi ke Papua, lanjut lagi ke Jakarta. Dari Sabang sampai Merauke, tujuannya sama. Dengan hikmah maulid, kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Laqad kana lakum uswatun Kita contoh Nabi. Tapi bagaimana kau mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kau tidak tahu? Bagaimana kita mau contoh Nabi tidur? Kita tidak tahu bagaimana caranya Nabi tidur. Bagaimana kita mau contoh Nabi kencing kalau kita tidak tahu bagaimana Rasulullah kencing? Dan kita bisa tahu sejarah Nabi itu, contoh Nabi itu kalau kita baca. Tidak bisa dibaca Ustaz, maka kita dengar tausiahnya, caranya mah eh, inilah maulid. Maka adik-adik sekalian yang kalian tidak mau maulid silahkan Tapi jangan kau tuduh saudaramu Sesama muslim, sama nabimu, sama kiblatmu, sama kabamu, sama sahadatmu Gara-gara maulid kau bilang orang sesat Kau tidak mau maulid, tidak usah Jangan kau tuduh orang yang maulid sesat Kau tidak mau Isra Mirat, silahkan Kami pun tidak memaksamu Tapi jangan kau tuduh kami sesat Sakitnya tuh di sini Ayo. Ini ada anak-anak baru belajar agama dua bulan. Itu pun melalui Youtube. Beh, kayak diam saja masuk surga. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Nenekmu punya surga. Saya nama Kimaki. Apa kau stas cerita-cerita sunnah? Baru kau tidak pelihara sunnah. Heh, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai janggot. Ini mau di apa kau tidak mau tumbuh? Nah sekarang apa yang salah dengan maulid ini? Apa yang salah? Dengan maulid kita dengar pembacaan ayat suci Al-Quran. Mana ayat yang melarang mendengarkan rame-rame ayat suci Al-Quran? Dengan maulid kita bersilaturahmi. Yang tadinya kita tidak tahu Pak Kapolres. Yang tadinya kita tidak tahu istri beliau. Datang di tempat ini kita tidak sudah tahu. Yang tadinya cuma melihat Ustadz Dasat di Youtube Yang tadinya hanya melihat di WhatsApp, di medsos Ustaz Dasar. Sekarang kita lihat aslinya. Yang saya tidak suka begitu nak lihat aslinya. Ih, bicuk mau palek. <laughs> Kecil aja orangnya. Yang paling menjengkelkan lagi ada tadi saya lewat ada ibu-ibu dia bilang ih itu juga bajunya waktu di YouTube. <laughs> malah, malah ada tadi dan cubi pipiku. Eh, kau kira saya anak? -anak? Coba. Apa yang salah? Dengan maulid kita ada untuk bersedekah. Mana ada agama melarang sedekah? Coba bayangkan tadi, ada yang menyumbang telur, ada yang menyumbang teh botol, ada yang menyumbang ketan. Mana ada yang melarang agama kita bersedekah? Adapun ini Nabi bekerja untuk kita. Lalu tidak ada yang tahu keluarganya Nabi. Pasti perasaannya. Be, begininya paling ini kasihan umatku. Lebih nak tahu Lionel Messi daripada anakku. Ini gunanya maulid kalian datang dengar kisah Nabi. Sudah itu contoh. Dulu ibu kita ajar kita, kecil masih kita. Nah, jangkau kencing berdiri karena sunnahnya kencing duduk. Nah, kalau kau makan jangan pakai tangan kiri karena Nabi pakai tangan kanan. Nah, kalau kau tidur jangan kau tendang kiblat, hadap kau kiblat karena itu sunnah. Itu dulu. Masih kecil kita sudah sejarah Nabi kita sudah tahu lagu pada zaman dahulu pada zaman lahirlah seorang yang terakhir siapa namanya ibunya bapaknya di mana tinggal Terus diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Allah itu siapa? Nah, itu lagunya kita tahu karena ibu tak dulu ajar kita lagu begitu. Eh, iya toh? Ditahu dari lagu itu kita tahu siapa nabi terakhir. Kita tahu apa tugasnya, kita tahu siapa bapaknya, kita tahu siapa ibunya, kita tahu di mana tinggal, kita tahu siapa Allah, pencipta alam semesta. Itu dari lugu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo, yo ayo, yo ayo yo, yo ayo, yo ayo yo. Eh, belen belen. Agustus itu cak pila pilih, cak kindi-kindi. Putar ke kiri, nah, nah. Du, eh, la ilaha illallah. Ini semua ini kerjanya. Sudah tua cak kindik-kindik. Hmm. Ini gini olahraga. Satu. Dua. Ada bapak-bapak di belakang. Tiga. Kena hancur. Nah, sudah maulid kita sudah tahu. Jangan lagi begitu. Ya, itu gunanya maulid. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Mari kita dengar sekelumit sejarah Nabi, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita. Pertama, Nabi itu kasihan hidupnya penuh dengan masalah. Ya, saya ulang, Nabi itu hidup beliau penuh dengan masalah. Satu, Pak, Nabi itu kasih mapamula lalu watenge sampai wafat penuh dengan masalah hidupnya. Masalah demi masalah. Coba, masih enam bulan dalam kandungan, meninggal bapaknya. Yatim. Baru tiga hari setelah dilahirkan, dibawa ke desa, berpisah sama ibunya, diambil ibu susunya sampai usia empat tahun. Coba, kalau kita kan masih sama mama tak. Nabi diambil oleh ibu susunya, dibawa ke kampung empat tahun. Usia empat tahun baru diambil oleh ibunya. Usia enam tahun, ibunya bilang, nak kita pergi siara kubur. Berarti boleh siara kubur. Yang tidak boleh kopi minta-minta di kubur. Ini kita biasa orang di kampung ini. Selesai pengantin pakai kemeja, pakai sabbe, pakai songkok sama istrinya. Datang dibawa sama mamanya, pergi di kubur. Oh, ambo. ketukasi anakmu, pomu pura boting. Ilo doang ngi kasih nama sempo dan lekna. Menrek barkah Pura rumeli bo lambo. Kenapa orang mati doakan orang hidup? Salah kok. Orang hidup doakan orang mati. Boleh siara kubur, tapi jangan kau salah paham. Siara kubur tujuannya satu, mengingat kamu akan mati. Dua, menghindari fitnah dunia. Jangan sampai ke orang di kampung, bagusnya rumahnya, mewahnya rumahnya, tidak pernah pergi lihat bapaknya. Jangan lagi kopi minta-minta, Bu. Kau terpilih mau matu calek. Li suka mak gerek bendek. Apalagi dongok-dongok begitu. Eh, ada lagi yang lebih parah itu. Pergi di pohon-pohon, nenek-nenek. Ada lagi yang percaya bahwa ada manusia kembar sama buaya, JPI. Mana ada kembar buaya manusia? Tidak ada itu. Yang ada manusia jadi buaya darat. Ya. Boleh ke kubur tapi jangan pergi minta-minta. Siram. Kenapa kau siram? Supaya dingin kuburnya orang mati. Kalau betul itu air kasih dingin kuburnya orang mati sekali pasang kau pompa air di situ. Tidak ada semua percaya begitu. Ah, usia enam tahun pergilah Nabi siara kubur dari Makkah ke Madinah pulang siara kubur di desa bernama Apua, Malasa, Indok, Nabi tak meninggal usia enam tahun. Bayangkan, enam tahun kasihan Nabi sudah yatim piatu. Coba diambil lagi oleh kakeknya Abdul Mutalib. Delapan tahun, dua tahun saja bersama kakeknya, wafat lagi kakeknya Abdul Mutalib. Coba, eh, baru delapan tahun biu-biu ni kasih anak tahu na nala si nenek na kakek na mati si nala murena Abu Abu Talib diambil usia 9 bulan 9 tahun Nabi sudah mulai menjadi pengembala domba pengembala makampi ni Nabi tak 9 tahun sekarang anak-anak di sidrap cari usia 9 tahun yang mau mengembala sekarang Kenapa para nabi dan rasul sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul kerjanya pengembala? Oh, saya tahu rasanya jadi pengembala karena saya pernah jadi pengembala. Ternyata tujuannya orang makampi sabar. Coba kak, makampi bembe, makampi iti. Uh, susah sekali itu. Kejar yang kanan, lari yang kiri. Didapat yang kiri, lepas lagi bawa sini. Lepas sana, dikejar lagi Makin kau emosi, masih tidak bisa kau tangkap. Maka orang kalau mau jadi pemimpin, sabar. Itu makanya Nabi diajarak menjadi pengembala supaya dia nanti beliau nanti menjadi nabi sabar. Usia 12 tahun nabi mulai ikut perang. Bukan perang agama tapi perang antar suku waktu itu. Tapi beliau tidak pegang padang, beliau tidak pegang panah, tapi apa? Beliau hanya memegang anak panah dikasih orang dewasa. Usia 16 tahun Nabi mulai pergi berdagang. Dagangnya bukan antar kabupaten tapi antar negara ke Syria dan ke Syam. Sampai di Syam, Nabi bersama pamannya Abu Talib dilihat sama pendeta. Namanya pendeta Bukhaira. Maka pendeta Bukhaira panggil Abu Talib. Abu Talib bawa pulang ini kemanakanmu inilah yang dia cari orang Yahudi kalau dia dapat orang Yahudi dia bunuh ini kemanakanmu bawa pulang pulang Nabi usia 25 tahun Nabi kemudian bekerja seorang janda bangsawan Madinah namanya Khadijah Khadijah jatuh cinta sama Nabi lalu Nabi bekerja disiplin jujur bagus pekerjaannya. Hadiah selalu sebut ini Nabi. Eh, maka si ni Muhammad ini. Malempu, ha? Ya? masempo dalek, sopan, selalu dicerita. Maka hanya Khadijah namanya Nafisa percaya dalam hati, ih Khadijah suka sama Muhammad. Maka Khadijah menyatakan cinta. Berarti perempuan boleh melamar laki-laki. Boleh. Daripada kau jual jual mahal. jual mahal kumulado. iya Itu Khadijah. Tapi caranya Khadijah tidak vulgar. Nah, Khadijah cinta sama Nabi tidak vulgar, tidak transparan, tidak belak-belakan. Tapi apa? Nataroi siri alena. Peko carana selalu nasebut di depannya temannya. Akhirnya temannya yakin, oh Hadijah nak suka pegawainya. Maka Nafisa menjadi tim sukses. Tapi bukan tim sukses pilkada. Kalau tim sukses pilkada, pemborong, kontraktor cari proyek setelah menang. Ini yang rusak Kabupaten Sidrap. Tim sukses cari proyek. Dia yang sukses disuruh bikin baleho 10, 5 jina bikin hilang 4. Begitu menang dia cari pak apa kek penunjukan langsung kek habis ini sudah jual sawah apa kek kau sikat di situ. Nah ini yang rusak negara kita. Nafisa bukan tim sukses politik tapi tim sukses untuk mempertemukan Khadijah dengan Muhammad. Lalu Nafisa berkata, Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kau? Ih, alhamdulillah. Tapi ini perempuan tua, tidak ada masalah. Tapi dua kali ini janda. Tanya masalah. Lebih tua 15 tahun, tanya masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nabila Nafisa, tanam aku bos, saya punya urusan. Datanglah Nafisa kepada Khadijah. Bunda, bagaimana kalau ada laki-laki suka kita Alhamdulillah. Tapi ini anak muda, tidak ada masalah. Masih lebih muda 15 tahun, tidak ada masalah mu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nabila Nafisa, Nabila, tenang bunda, saya punya urusan. Coba, coba kalau Nafisa mau memeras. Dia datang kepada Muhammad. Muhammad, nah suka sekali kau bos. Nah puji lah kau katanya, milo memang meman lo nuang milo Min kau, nah puji lah kau tu. Ah ini pemeras ini. Nikah, setelah menikah lahirlah anaknya. Anak pertamanya namanya Qasim. Usia 25 tahun Nabi. Khadijah 40 tahun. Maka adik-adik yang masih jomblo sudah sarjana kau tidak dapat kerja sampai sekarang kau cari janda 40 tahun cari mah kau Jangan kau lagi gengsi-gengsi. Berdoa kau mudah-mudahan turun warisannya sama kau. Boleh itu bos. Daripada kau cari gadis yang rasa janda. Mending ini jelas jandanya. Ya, ya bapak saudara-saudara sekalian. Sudah nikah. Lahirlah anaknya Rasulullah. Usia 30 tahun di Madinah terjadi konflik. Kenapa konflik? Bukan di Madinah, maaf, di Makkah. Kenapa konflik? Ka'bah dipugar, diberobohkan, dipugar. Ada batu di Ka'bah namanya Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad mau ditempel kembali di tempat pertama. Ah, Bani Hashim, Bani Ad, Uday, Madi, Bani Umayyah, empat suku di Makkah bertengkar. Sama tong kira-kira kalau disidrap Nabi bilang orang Bugis, kami lebih berhak. Nabi bilang orang Jawa, kami lebih berhak. Kata orang Makassar, kami lebih berhak. Kata orang Derekan, saya lebih berhak. Bertengkar, bertengkar. Begitu juga di Mekah. Kami lebih berhak. Kami lebih berhak. Hari tidak ada penyelesaian. Musyawarah. Akhirnya apa? Sepakat. Saudara-saudara sekalian begini. Kita tunggu saja besok. Siapa yang muncul pertama di pagi hari di pintu, maka itu yang kita tunjuk. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ditunggu Ditunggulah besok pagi. Mas subhanallah. Siapa manusia yang lewat pertama di pagi hari di pintu? Dialah Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang orang Mekah menggelari waktu itu sebagai pemuda Al-Amin, orang yang dipercaya. Eh ini mi cocok mi. Iya nah iya nah cocok nah. Dia nana salah salah ye. Mama lo me yolo. Ni kamu jelok ke. Eh. Aga masalamu, masasa je ye Apa cau me pada melok mat tempel. Nabi mengambil serbannya. Tahu serban? Siaga sudut na serbangi. Apa? Siaga to masasa. Apa? Makanya Nabi tak daripada masasa ko. Eh, ale sudut na masing-masing. Kateni. Pegang sudutnya masing-masing. Sudah itu Nabi bersabda daripada ko ribu ia pemakai batu pendek ko serbangi. Eh, angkat sama-sama. Sudah itu, ayo pegang masing-masing, tempelkan. Setuju? Setuju. Selesai masalah tanpa masalah. Bang Sidrap tahu-tahu pegadaian. Mbak bohong itu kalau bilang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Memang waktu mau dicairkan tidak ada masalah. Bayarnya baru masalah. Eh? Sudahlah. Berarti Nabi cerdas. Enam hari mereka bertengkar, tidak ada penyelesaiannya. Nabi muncul, tidak satu jam, selesai masalahnya. Berarti kalian anak muda, kalian orang-orang sidrap. Kalau kalian mau sukses, sekolah kok. Sekolah. Jangan kau bilang dua sawahnya bapakku. Maloak galuna bapakmu. Cocok nih. Lebih makasih kau maloak galumu macatoko. Maloak darat na puang uh, uh, aku mega darat dapat tomat aku mega galuna tomato aku mega manuna tomato aku lebih bagus lagi kalau kau cerdas dan banyak sawamu supaya apa tidak habis itu sawamu kau jual sekolah Jangan kau bilang sekarang kau hebat karena kalau tidak ada ilmu nak kasih bodoh-bodoh ke orang politik sekolah kalian jangan pernah berkata ah, Bagaimana mau sekolah Nama miskin bapakku? Bapakmu miskin, Tuhanmu kaya. Kalau saya lihat bapakku, saya tidak mungkin tinggi sekolahku. Bapakku cuma petani penggarap. Tahu kan namanya petani pak garap? Pak Galun tak Galun na tahu Napa ya leng? bagi sembilan. Hah? Sepuluh karung naik, sembilan ambil yang punya sawah, satu karung untuk bapakku. Itu mana bisa sekolah tinggi-tinggi? tapi maka dia pungalata tembokku, eh kasih asyam bokmu pungalata lah sogi masih kok. engkau tu dan lekmu alhamdulillah bisa sekolah dengar tadi sebut gelarku bu panjang bukan kaleng-kaleng bos bukan sombong faktanya dan bukan ijazah palsu anda seperti anggota DPR. Nanti anggota DPR baru sekolah tiba-tiba dilantik. Tidak pernah ada di kelas. Ah, kaleng-kaleng. Tahu kaleng-kaleng? Belek-belek. Tahu belek-belek? Kaleng-kaleng. Walaupun, walaupun ini ada gagal di sana. <laughs> Ah, itu begitu kaleng-kaleng itu. Sekolah dari sekalian. Ibu-ibu kasih sekolah anakmu. Besok kasih tahu. Nak, bapakmu dulu itu cita-cita jadi polisi. Tapi karena tidak ada modal, nenekmu kasih berhenti sekolah. Sekarang lanjutkan cita-citanya bapakmu. Kau jadi polisi, tapi jangan kau sogok. Katanya tamat tamatan SMA polisi bayar sampai 700 ruta. Jangan kau, Tuhan kau sogok. Bagaimana caranya? Berdoa kau. Minta kau setiap sholat. Ibu minta setiap sholat, bapak minta setiap sholat, neneknya minta setiap sholat. Lima keluarganya selalu minta dalam sehari. Berarti lima kali lima, dua puluh lima doa sehari. Masa Allah tidak kabulkan doa? Ini cuma tidak. Begitu kau mau polisi langsung di otakmu. Nige sogo, nige sogo Kau sekolah baik-baik. Apa hebatnya orang sekolah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma derajat Allah angkat beberapa derajat diantara kalian nah akai derajatmu pun Allah taala mana buktinya biar terlambat datang di depan ki kuenya bosara tidak tahu apa isinya ada temanku tinggi juga sekolahnya tidak tahu mengaji di belakang duduk apa tangannya rokok-rokok cabilla itu Allah angkat derajat maka sekolah dia sekalian, belajar. Ya. Nah, berikutnya usia 40 tahun. Nabi mulai cemas dengan sekampungnya. Ah, kenapa ini orang Mekah? na patung na sembah. Mereka menyembah Lata, Manat, ustah, Hubal. Bingung Nabi, Ah, kenapa ini sekampungku, keluargaku, na batu, na pat, na sembah. Kenapa sekali bukan yang bikin patung kok sembah? Akhirnya selalu ke gua Hira. Berenung. Suatu ketika tiga hari tiga malam tidak pulang. 17 Ramadan. Datang malaikat Jibril dalam bentuk pemuda yang gagah putih bersih. Dia peluk Nabi. Nah pakai Nabi tak. Bacai Muhammad. Dia usah baca. Bacai. Dia usah baca Bacai. Akhirnya macuk Nabi tak. Ikra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya. Sampai ayat 5. Mekke Nabi tak. Menggigil lisu napodangi benena sayangku oh nabi itu romantis tapi ibu-ibu kalau tidak pernah kau nak panggil sayang suamimu nah tiba-tiba dipanggil sayang hati-hati ada orang pak mulai dekat-dekat pensiun selalu nak panggil istrinya sayangku ada tamu oh sayangku bikinkan kita oh sayangku adakah handuk didengar sama cucunya ih tahu kakekku romantisnya setiap panggil nenek sayang langsung Nabi bilang kakek cangkur ibu nak kenapa kek ku lupa nama nenekmu <laughs> ya, ibu-ibu juga yang selalu tiba-tiba ada foto selalu nak bawa suamimu hati-hati saya kali protes sama temanku ini Ustaz tidak pernah ada fotonya istrinya di Facebook tidak pernah ada fotonya di Instagram tidak pernah ada fotonya di wallpaper HP-nya anaknya aja saja kenapa kan tidak pernah ada istrimu itu dompet juga tidak aku bilang oh eh, kok apa bawa fotonya aku tabuk di mukanya saya sudah hafal mukanya baru sudah tahu oh ini istriku hanya orang yang tidak tahu istrinya dia selalu bawa-bawa foto. Jadi kalau anda tahu muka atas suami tak salah anda bawa fotonya mana istriku jadi ini ji ya. <laughs> Makanya aku terlalu cepat bangga. <laughs> Ada lagi orang pak. Dia pergi mall sama istrinya. Uh, selalu dia pegang istrinya. Nah, kalepik matur lima Langsung dia bilang orang, itu tahu apa Aji Romantisnya Langsung Nabi bilang, Pak, angkur ribu. Kenapa? Kalau lepas tangannya ini banyak nambi <laughs> Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah habibillah sudah makanya nabi tak selimuti kak kasih mekik kak macekek ada ke ye selimuti kak engkau tu pura pakai kak begitu kata selimuti saya Hadijah berkata sami'na wa ta'na saya dengar dan saya taati Masya Allah kira-kira ibu kalau suami tak telung ngeso telung peni dek nan lisu I telpon i na jawab i. I whatsapp i na reje i. Tapa pole mekke. Oh makna. Selimuti saya kat kesihe. Ma cekik kan kena. Kira-kira muslimu kila kemulu. Ha. Oh mak jallo ko. Pole kega ko. Telung gesodek gaga karebamu. Baik. Berarti kalau ibu bapak, ibu-ibu mau bahagia, janganlah kau sangka buruk sama suamimu. Ya? Dek mulai bahagia kau bolamu, kau curiga kau teruk-teruk kau lakemu. Laba galung lakemu mak curiga si kau. Wih, jokasalah salah siambok ni roi. Loki mak galut cilaka. kenapa si jalla belakang nama telefon ni? Kega ko? Aji, kega ko? Ko mau kije galung eh, belle ko? Video call ko yo lo, he he, la tombo. Dek gaga bahagia meruntuk ko mu curiga teruk lakim. Siaga gana tau mat serang Makburane urane bakunrai suami istri masaragi nasababaga ceraga curiga curiga curiga. Kira enak kita dicurigai terus. Kita pergi cari nafkah kok masih curiga. Uh, labak sih, labak sih. Masuk ki musapa ki. Letuk ki kau boleh menenak, menenak, menenak. Nah, lamo deh cek kok cantik kok pidik macombo, magala mandre makutu makap bokal ah. Kalau ini bila hehehe, eh. menonton kita televisi artis macam cantik-cantik baik deh deh deh deh ma putih mana artis eh si ser nama bokok kimite benita wah King Kong na penre itu ajena na penre ajena manre canggoreng Pendek kali pak nama bulu. Napa menguak? <laughs> Bu. Eh. Eh. Maka dia Nabi tak. Istri yang soleha itu adalah yang menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Hmm. Coba maka dia Nabi tak. Istri yang soleha menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Tapi ibu-ibu kue melo pilo botina cantik. Mangarisan na pakai mana bedakna. Si senna melo si rosi balakena. Lah. Daster telung peni dega kana sosai. Nah pakai be masopek sopik to na. Pita mana kutan na. Maka dia lakena eh pakai singi pita mana kutamu. Nah mana tuh boleh bolae kadang nasa jangan lihat behanya. Yang penting rasanya. Hei bu, bu, hei bu. Makanya dah bita komelo komita makunraina poji pungan latala koke kubolana masenna nyawana lakenna. Itu ciri-ciri perempuan baik. Ketika ada di rumah senang perasaan suaminya, ah, itu perempuan baik itu. Ada ibu-ibu curhat sama saya. Majik laki kurus tas desi senatan aku boleh. Si melok-melok nan lutu. Napa yuk beb laba si. Kada kak, tau kak aku tersinggung ni. Macerita nak. Kada bu, engkau tu suami istri panenak kak benena. Si mana nak nenak nak? akhirnya rulakin, nana tiwi lo meliulawang, ulawang purelle ngulawa masanna ni nyawana benena mau kepikir ilakena kego tiwi iya beneku supaya paja menena bahwa ada ingat di kampungnya ada sumur tua iya sumur eh patak datu di tau muruna madalan sepuluh pitu umur dalam nah tiwi ini benena di di itu aku garek kagawena tubuh bujunge eh. Dek deng itu dulu. Dek gaga na sukang ibini na pa. Mabuang hmm, manana dok ke tu. Dek tawang kalingay manana manana. Be tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk keluar tinggi hitam besar. tasil lelakin, hei, ni kau, siapa kamu? Saya bilang, iya Najim penunggu ini sumur ini. Saya lah jin penunggu sumur ini. 400 tahun sudah saya di dalam sini, ada perempuan mengomel aja kerjanya di dalam. Napa si jande menenak menenak, dek tahan lebih koyak lari. Jin lagi nih tahu, apalagi lah kemo. Ya. Eh, ibu, hei, mulai besok ibu hilangkan itu curiga sama suami. Eh? Kalau kalian mau bahagia, sangka baik. Kau telpon suamimu tidak dijawab, sangka baik. Oh, masam pajak duhai. Telpon sidik nak jawab. Mak beri jama ilak keku. Kau masih gigi kasih. Telpon sih, wah mata darus sih. Apa kalipi apa lakna. Tenang perasaan. Kalau dia maksiat, madosa, mappiga sala alena itudoko naraka be utangungido sana la kemu beda ini orane namo ini ustaz pakapala korang makasinga gamata tapi beneta de nama jilbab beneta de nama sampajang beneta gosip. eh na yolok tama naraka napa benina kaya jago suka ngomel Menenak bawa zaman Makutu. Ya. Ma ibu bapak saudara-saudara sekalian, hilangkan sako sangka, hilangkan sangka buruk. Tenang itu rumah tanggamu. Insya Allah bahagia. Ya. Jangan selalu bercuriga. Tidak ada baiknya itu curiga sama suami. Pak sangka baik. Insya Allah. Ya. Bisa ibu? Hei. Eh. Bisa? Bisa. Nah, dengar itu pak. Bisa. Ya? Tapi bapak juga harus jadi suami yang baik. Jangan kau suka tipu istrimu. Kau benemu masapa dega, ga mau bau-bau na di tuna gaga. Sekali na tamang semana tajen nindi kirinya ko. Alasan rapat, rapat, rapat, ternyata pigi merapat. Eh, eh pak, tidak ada kemuliaan laki-laki yang tidak memuliakan istrinya. Hero Nabita pak 10 si di Benina. Bayangkan 10 si di Benina. Eh, coba. Tapi dek gaga makada usessa aleku malakai ko Muhammad. 10 si di. Idi si di mi beneta menderita lahir batin. Eh. Pekko carana melok komadalle. Pekko carana meno sikat katungamu. Bebe mo tipu. Tanang saya sabela ko ini malam. Eh, coba lihat itu istri tak sabar kasihan. Hah? Luar biasa sabarnya itu istri. Nah tinggalkan Jawa, dia tinggalkan kampungnya Jeneponto, Ponto, nah tinggalkan kampungnya di Bone, tinggal di Sidrap. Kenapa? Karena ikut sama suaminya. Sampai di sini istrimu kau hina, kau maki-maki, bodoh memang kau sama aja kau bapakmu. Eh, bagaimana itu sakit hatinya perempuan kau kasih bodoh sama bapaknya? Jangan ketawa. Orang serius ini. Coba itu ada juga itu laki-laki kayak Nah bilang orang bugis sorokau. Nah keteni duit nah. Benena nasesa. Sama tetangganya sopan. Sama istrinya kasar maki-maki, jelek-jelek jelek, jelek. sih. Apa laki-laki apa yang begitu? Kalau kau tidak suka istrimu, jangan kau maki. Kalau kau tidak suka istrimu, jangan kau hina. Kalau kau tidak suka istrimu, jangan kau hina dia. Jangan kau sakiti fisiknya. Gimana kalau kau sudah tidak suka? Bawa ke pengadilan baik-baik, ceraikan dia secara islami. Tenang kau ibu. Coba lihat itu kasihan. Ada ibu-ibu curhat sama saya. Ustadz, saya kena kanker. Makin parah kankerku. Begitu saya sakit, suamiku selingkuh Ustadz. Saya mau minta cerai, tidak mungkin saya dalam keadaan sakit begini. Saya mau pulang orang tuaku, saya malu. Saya mau ngalus anakku, kasihan. Saya bertahan tambah sakit ini. Kalau kanker itu stres, tambah cepat mati. Ya, saya lihat dengan mataku dia bawa perempuan Ustadz. Saya tidak bisa ngapa-ngapain, saya lemah. Masa bapak tega kasih begitu istri dalam keadaan sakit? Anu je ustaz, pedek pandanakan ni, sabar aku, itu mi jodohmu. Sabar. Tidak ada mi kalah rumus menghadapi perempuan, sabar. Dek naga kalero, sabar. Pandanai ustaz, sabar. Kalau perlu makan kau buat tidur. Tutup, selesai urusanmu. Namo mu jelaskan ide na tamak kelena. Anya ah, anya anya. Diam ko. Mu jelaskan satu makutana si dua. Pure dua makutana si telu. Pure telu apa sih? Sudah semua nah, ungki kisi yaro dua tahunnya yolo. Nih, nih i, i, ciki sifat sifat ni makundrai. Maka lebih baik diam. Diam saja. Sakit hati Ustaz. Sudahlah. Sakit hatimu, Bayangkan bagaimana perempuan jadi istri. Gaji jadi polisi 5 juta. Dua anak, cicilan motor, cicilan rumah, 5 juta. Mana bisa cukup zaman sekarang? Tapi Alhamdulillah karena hebatnya itu perempuan, dia bisa atur itu 5 juta untuk hidup satu bulan. Itulah perempuan. Coba kalau bapak-bapak 5 juta satu bulan, tiga minggu habis. Itulah hebatnya perempuan. Maka jangan kau hina istrimu, jangan kau sakiti dia, karena itu sumber rezekimu. Ya. Menenai Ustaz, diam. Marah-marah. Bayangkan bagaimana susahnya hamil. Bagaimana kalau baku tukar kita? Bapak yang hamil istri jangan cari uang. Hah? Mau rasakan hamil? Ambil kobak kelapa satu biji dengan kulit-kulitnya kasih masuk di perutmu. Ha, biar Kapolres tidak tahan. Mana bisa biar tentara koreponya. itu perempuan 9 bulan. Dia bawa kemana-mana. Tidak ada ibu-ibu hamil yang bilang simpan dulu mau kipi pasar. Tidak ada. Eh, apalagi kalau tidur hamil. Pernah kita ngkurap, Kau matampuki, mopaki. Eh, seperti perahu. Coba ibu hamil kalau tidur kasihan sesak napas. Ah. Oh. Berapa bulan ibu hamil? Pernah tengkurap? Sembilan bulan tidak tengkurap itu perempuan tahan. Bapak dua minggu tidak tengkurap pusing. Itulah hebatnya perempuan. Maka muliakan istrimu. Coba. Waktu melahirkan. Masih ingat waktu melahirkan bu? Ada ibu-ibu melahirkan senyum. Mentang-mentang istri Kapolres keluar kena. Toba na toba na Pak De dah bila tampu terakhir ni. Sembilan bulan kemudian, eh, tampu sih. Ayo, hai ah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ya Kalian mau sukses, kalian mau bahagia, muliakan istri. Ya, muliakan istri. Tidak ada kemuliaan bagi laki-laki yang menghina istrinya. Ya? Itulah enaknya. Jadi kalau dia ngomel-ngomel, bayangkan lagi bagaimana susahnya menyusui. Coba kalau bapak menyusui. Apa? Berani kok. <laughs> Ibu-ibu, masih ingat waktu menyusui, Bu? Hah. Waktu nak tumbuh giginya. お音はかな Padahal dia gini, eh kok gigi saya tidak, nah cabolo tuh, Ha, ha, lepas aku na, Siang anaknya, malam, bapak. Kesiannya itu ibu-ibu. Makanya hamil, melahirkan, menyusui inilah yang tidak bisa dimiliki laki-laki sehingga Nabi pernah ditanya ya Rasulullah setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati ibumu setelah itu siapa ibumu setelah itu siapa ibumu setelah itu bapakmu ibu ibu ibu bapak berarti tiga ibu satu bapak setuju nah, itu nih ibu ibu ibu, bapak. Berarti tiga ibu, satu bapak. Iya toh? Eh, ibu, ibu, ibu, bapak. Berarti satu bapak, tiga ibu. Berani kok. Kada beda coba nih, coba nih pasti runtuh ku nenekmu. Hai bapak saudara-saudara sekalian. Nah, berikutnya kalau kita cinta Nabi, mulailah amalkan sunnah-sunnahnya. Ya, ada tiga cara mencintai Nabi. Satu, amalkan sunnah-sunnahnya. Ya, mulai yang kecil-kecil. Kalau adik-adik yang hanya bisa pelihara jenggot, peliharalah jenggotmu. Tapi jangan kau hina yang tidak mau pelihara jenggot. Ya, kalian mau pakai celana jingkrang, silahkan. Tapi jangan kau bilang kafir yang sesat yang bawa mata kaki. Itu sunnah. Kamu yang mau pakai di atas mata kaki silahkan. Tapi yang tidak mau juga mata kaki jangan kau bilang sesat itu. Jangan. Ini adik-adik ini sekarang banyak belajar agama setengah-setengah. Gampang. Hanya satu ustadznya. Sahabat ustadz ini. Saya diminta bikin grup itu. Saya bilang jangan. Saya semua sahabatku. Mulai janda, duda, gadis, cantik, jelek, semua sahabatku. Kalau kau bikin sahabat Ustadz Dasat, berarti ada bukan sahabatku. Ini anak-anak belajar agama, sekalinya sahabat Ustadz A, A saja mau dengar ceramahnya, tidak mau dengar ceramahnya B. Sahabat Ustadz B, B dia tidak hanya didengar, tidak mau dengar Ustadz C. Jangan, dengar kok semua itu Ustadz. Makin banyak Ustadz kau dengar, makin bervariasi ilmumu, makin banyak ilmumu, makin lengkap kau punya pengetahuan, makin lengkap pengetahuanmu, makin gampang hidupmu dulu saya waktu awal-awal belajar agama. Oh, tidak mau lihat perempuan. Aurat, dosa. Begini saja saya. beseksa juga kita. Setelah saya pelajari banyak-banyak kitab, tergantung niatmu. Kalau kau niat nafsu lihat perempuan, jangankan kau lihat, kau bayangkan saja sudah dosa. Kalau lihat perempuan kau tidak nafsu, tidak dosa. Kau lihat auratnya, tidak berdosa. Kapan? Tidak disengaja. Tiba-tiba kelihatan pahanya. Tidak berdosa kalau tidak sengaja. Subhanallah. Puji Allah bukan auratnya kau puji. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Itu yang kau bilang alhamdulillah. Batasnya apa? Kedipan mata. Ketika matamu sudah berkedip, Kau buka lagi, palingkan pandangan. Astagfirullah. Yang kau, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ayo. Kalian yang bisa memelihara jenggot, peliharalah. Kalian yang mau pakai celana jingkrang, silakan. Ya, tapi sesungguhnya hijrah itu bukan sekedar yang begitu. Hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot, Hijrah itu bukan sekedar jingkrang, hijrah itu bukan sekedar bisa Arab setengah-setengah. Afwan. Jazakallah khair. Kaifa haluk ya akhi? Kullu nafsin sa'aqatul maut. Dah ya. Nah, amalkan sunnah. Mulai yang sederhana-sederhana. Ya, pakai sepatu kanan dulu, buka kiri dulu. Itu gampang-gampang. Pakai baju, bismillahirrahmanirrahim, kanan dulu, baru kiri. Aktifkan handphonemu, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kunci motormu, bismillahirrahmanirrahim. Itu semua sunnah. Coba, amalkan itu yang sederhana-sederhana matikan handphonemu sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah sunnah, amalkan yang gampang-gampang dulu. Mulai naik-naik agak susah-susah, ya sudahlah. Kau mulai dengan biasa selalu ada wudhunya. Naik-naik lagi, tambah lagi dengan apa? Solat duha di pagi hari. Ibu-ibu, mau kita bantu suami tak cari nafkah? Mau ibu? Paling hebat adalah sholat duha. Suami tak pergi ke sawah, suami tak pergi ke kerja, suami tak pergi dagang, maka istri yang baik dia sholat duha di rumahnya. De useng je sunnah na ustaz, ya rasulli bu, de nama kada ucap kapa. Ya rasulli namo lala metok ni lala ngatita, ya natu salli, ya natu hunia. Melo kamatu masam pajat duha, eh niat natu. Mau diucapkan? Bagus. Tidak diucapkan? Sah. Salli sunatan duha. Kata ini lillahi ta'ala. Wa kata mas sampai duha. Dua rakaat sunnah iri seseku sebab karena Allah Ta'ala. Allah. Akbar. Betul tak tota apa lagi iya roh. Paling gampang. Menghadap kiblat apa maka dan Ibuang. Iya mas sampai duha karena Allah. Dua rakaat ulas sih. Oh puang. Pada moyona Allah. Sila. Puraniro. Mila doan ni. Eh puang. Idik sogi. Ia ata. Eh puang. Tak cangak masompa kecuali idik puang. Tak cengak milau kecuali lo idik puang. Boleh nak kasih milau ku idik. Eh puang labu ro kasih laki ku lek, dalle tabuka dan lek kan na yako mabela mo pita pacawe ki puang yako yasik mo pilangi e pano i puang yako mabela ma pecek dek mo pipa gena i puang yang paling penting ro pak barakai sudah tidak harus bahasa Arab jangan ngambil buku baca ah. bingung malaikat lain di bibir lain di hati <laughs> nabila malaikat ya agama masuk mutu lain di mulut, lain di hati. Dia mau supaya suaminya sehat walafiat, tapi doa dia baca doa minta hujan. Ini malaikat. Ya, adik-adik, kok sholat duha? Zaman saya sekolah dulu, dek, sholat duha, alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah saya lepas. Bunyi bel, krrr. saya ke, ke, ke musola. Lima menit saja sholat duha, dua rakaat. Sudah itu saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya terima nasibku miskin, saya terima orang tuaku miskin, saya terima seorang kampung, tapi jangan engkau miskinkan ilmuku, Jangan engkau jadikan saya miskin akhlakku, Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Berikan saya kemudahan dalam berpikir, kemudahan dalam pemahaman. Ya Allah, inilah doaku. Terima dan kabulkan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah berdoa 7 menit saja baru saya ke kantin kalau ada uang. Tidak ada uang, carian orang kaya dong. Ada PR dasar, ada kerjakan dulu gampang, belikan jalan langkote. Selesai. Nabi bilang kita mang kampungan, mesti terus ke kerja kampungannya ini. Kau bilang biar mi daripada kau ndak ada kampungmu. Selesai bos. Sholat duha. Hei eh, anak muda, kau Allah Ta'ala kabulkan doamu. Tidak ada kekuatan manusia yang bisa halangi. Tapi yang jadi masalah kau sudah miskin, Goblok, tidak mau lagi berdoa. Apa andalanmu? Saya tahu saya miskin, saya tahu saya jelek, saya tahu saya tidak punya keluarga orang kaya, saya tahu kalau tidak punya yang bisa jadi backing saya, maka saya dekati Allah. Saya pegang janji Allah. Kata mana saya janji na pengalat Allah. Udauni astajib lakum. Miloko kaya walekko Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg siap siap siap pilih saya, pilih saya ini kartuku, telepon. Begitu terpilih nah ganti nomor HP-nya. Ayo doa dek. Kau minta doa. Sholat duha kok. Jangan kau nangis. Kalau jangan kau nangis di depan manusia mengada, eh, tolong lepas, tolong. Jangan Allah tidak senang. Kau datang menghadap kepada Allah dalam salat duhamu, dalam salat tahajudmu, dalam salat hajatmu. Kau nangis di hadapan Allah. Allah kasih kau. Tungalah Ta'ala janji kau. Udah uni astajib lakum. Min kau koyak pasti lawalekku. Dan Allah janji, Ana inda sanni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka diterima, saya kasih kok. Dia sangka saya terima, saya kerikan kamu. Yang jadi masalah kalian tidak yakin. Eh, nala moga je pangi. Letuk mau je. Ah, dek nala letuk. Berdoa sama je Ustaz, yakin sekali saya berdoa Ustaz. Yakin sekali, saya selalu berdoa. Cocok mi, tapi di Facebook kau berdoa. Twitter kau berdoa, sibuknya itu Tuhan membaca statusmu. Kau berdoa selesai sholat, biar kau berdoa 24 jam. Setiap jam kau berdoa, sampai keluar gigi palsumu berdoa. Tapi kau tidak sholat, tidak bakal sampai doamu. Sholat kau. Sudah kau sholat minta kau kepada Allah. Nah Allah janji. Bayangkan lima kali kau minta satu hari. Masa Allah tidak kasih kau? Yang jadi masalah kau sudah miskin, jelek, dongok, goblok, beleng-beleng, kepala batu, busuk kalepakmu. Tidak sembahyang kau lagi. Eh. Kau minta kepada Allah. Kalau Allah yang angkat derajatmu, tidak ada kemauan manusia yang bisa mengalaminya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah, lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Kalau masih mau dengar ceramah saya, ah, besok saya ceramah di kantornya Pak Kapolres tapi pagi-pagi jam 7 nah, bapak-bapak sudah sholat subuh datanglah di sana ah, supaya Kapolres tidak repot sediakan kalian konsumsi ah, bawalah kalian konsumsi masing-masing sudah kau didengar kasih dengar ceramah gratis mau kau lagi dikasih oleh-oleh Hah? jelas nah, terima kasih kepada ibu bapak sekalian mudah-mudahan kehadiran bapak ibu bisa menjadi sumber datangnya berkah dari Allah. Woi, belum, belum, belum. Woi, woi. Woi. Berdoa dulu, berdoa, berdoa, berdoa dulu, berdoa. Ya. Ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah